بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله باب الحث على الأكل من عمل يده والتعفف به عن السؤال والتعرض للإعطاء berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah bab anjuran agar seseorang mencari makan dari hasil pekerjaan tangannya anjuran untuk memiliki sifat iffah menjaga kehormatan diri dari meminta-minta dan anjuran untuk memberi قال الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Apabila telah ditegakkan salat Diselesaikan salat Dikerjakan salat Maka menyebarlah di bumi Dan carilah dari karunia Allah Surat Jumat ayat 10 Berkata Syekh Salim Ibn Aid Al-Hilali Hafizahullah Ta'ala ينبغي للعبد المسلم أن يكون محترفا لعمل يكسب منه قوته Hendaklah setiap muslim memiliki pekerjaan profesi dalam suatu usaha atau perbuatan agar dia dapat makan dengannya karena dzalika wasilatun lil ya'si mimma fi aidin nas karena hal demikian itu yakni memiliki keahlian dalam suatu profesi atau pekerjaan yang dengannya dia makan adalah merupakan sarana agar dia berputus asa dari apa yang ada di tangan manusia, dari berharap kepada manusia. Wa tatallu' ila man huwa fawqak agar jangan engkau melihat kepada orang yang di atasmu dari harta maupun perkara dunia lainnya. والتحسين للنفس من الاستشراف agar dia dapat membentengi diri agar tidak mengharapkan sesuatu dari selainnya. Allah berfirman, "Fa'idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah." Jika telah ditegakkan salat, maka menyebarlah di bumi dan carilah karunia Allah. Jadi kata Syekh Salim, seorang muslim hendaklah memiliki profesi, memiliki usaha, pekerjaan, dengannya dia akan cari makan menafkahi dirinya, keluarganya, orang tuanya, dan dengannya dia menjaga kehormatan diri untuk tidak meminta-minta, berharap, bergantung kepada manusia. Dengannya dia tidak akan melihat ke atas. Dengannya dia akan menahan dirinya untuk tidak mengharap sesuatu dari selainnya. Demi Allah ikhwani rahimakumullah banyak sekali orang-orang yang tidak pandai berusaha tergadai akidahnya tergadai imannya tergadai ilmunya banyak sekali contoh-contoh illa man rahimallah Dia punya ilmu tamatan pada suatu perguruan tinggi, bawa gelar, terbiasa diberi beasiswa, terbiasa dapat uang, selesai kuliah, pulang ke negerinya. Sampai di negerinya dia nggak tahu harus berapa, bagaimana cara dapat duit. Maka ditarik dibawa ke sana, dibawa kemari dia ikut, diarahkan, digiring dia ikut. Akhirnya apa yang dia pelajari semuanya luntur. Makanya wajib setiap orang Muslim, setiap mukmin memiliki usaha hasil jerih payahnya, hasil keringatnya, dan tidak bergantung dengan agama. Sebagian orang menimba ilmu agama dengan tujuan-tujuan dunia supaya dapat duduk di kuah, Jadi hakim pengadilan agama dapat jadi dosen PNS dan seterusnya agar dapat dia menjadi anggota dewan maka semua bentuk perkara-perkara dalam menimba ilmu agama yang diharapkan dengannya selain Allah Subhanahu wa taala akan tercela pemiliknya. Allah musta'an. Terkadang dia pulang bawa gelar doktor. Belajar akidah salaf, manhaj salaf, sampai di negerinya nggak tahu bagaimana harus apa yang dibuat. Nggak punya relasi, nggak punya teman, digiring, ngajar di sana, ngajar di sini, ikuti ini manhaj kami. Nggak memiliki yakni kibawaan diri, nggak memiliki istiqlaliyah independen nggak di bawah intervensi maka wajib bagi setiap orang berupaya untuk memiliki sesuatu profesi yang dia dan para ulama Imam Muslim rahimahullah dan lain-lainnya para nabi mereka itu punya profesi nggak ada orang menggantung hidupnya dengan dakwah dengan agama dengan orang lain nggak akhirnya mereka akan menjadi orang-orang yang berjiwa merdeka ya nggak punya tendensi dengan manusia dia akan sampaikan kebenaran dia nggak takut nggak dipanggil orang nggak ada hubungan dengan kalian mau dipanggil nggak dipanggil terserah dikasih amplop nggak dikasih terserah bukan itu dia nggak peduli ketika orang semua istilahnya apa namanya memusuhinya nggak peduli dia maka dibutuhkan sekali ikhwan rahimakumullah hirfa, profesi, pekerjaan, usaha. Nanti akan disebutkan. An Abi Abdullah, silahkan siapa yang baca? Fadal. الله الحمد لله والصلاة على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وقال مصنف رحمه الله تعالى أن أبي عبد الله الزبير بن عوام رضي الله العوام العوام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي فيأتي بخصمة من حطب على زهره فيبيعها فيكفل فيكف فيكف فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطاه أو منع منعوه رواه البخاري عن أبي عبد الله الزبير ابن العوام رضي الله عنه قال dari Abu Abdullah Zubair bin Awam semoga Allah meridhoinya berkata Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la an ya'khudha ahadukum ahbulahu thumma ya'ti al-jabal فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه رواه البخاري الله صلى الله عليه وسلم Wasallam, kalaulah salah seorang kalian mengambil tali yang dia miliki, kemudian dia pergi ke gunung, kemudian dia pulang membawa satu ikat daripada kayu bakar di atas punggungnya, kemudian dia jual dengannya Allah meng yakni melindungi wajahnya dari kehinaan. Itu lebih baik baginya daripada meminta-minta kepada manusia. Mungkin mereka beri atau mungkin mereka tolak atau tidak diberi. Hadis Rawahul Bukhari. Inilah ikhwan rahimakumullah bagaimana cara mengentaskan kemiskinan bukan dengan teori-teori. Banyak orang buat teori, buat diskusi, buat apa lagi namanya? Macam-macam. Bagaimana mengentaskan kemiskinan? Teori banyak, dibuka banyak-banyak fakultas ekonomi, banyak sarjana-sarjana ekonomi, tapi peminta-minta pun semakin banyak. Orang-orang yang mengemis semakin banyak, pengangguran pun semakin banyak. Rasulullah dia nggak banyak cerita. Ya. Hadis ini berkaitan dengan salah seorang datang pemuda. Ya Rasulullah berikanlah aku apa yang Allah berikan kepadamu. Kata Rasulullah SAW, Apa yang kau miliki? Enggak ada ya Rasulullah. Cari di rumahmu, apa yang kau miliki? Enggak ada. Kecuali ini perangkat alat makan, tas cangkir dengan tikar. Kata Nabi bawa kemari. Dia bilang dua ini pun dibawa kemari, bawa aja kemari. Kemudian dia bawa. Rasulullah katakan kepada sahabat-sahabatnya, siapa yang beli dua perkara ini? Ketangan tangan salah seorang sahabat, saya Rasulullah, satu dirham. Kata siapa yang mau nambah lebih banyak? Yang lain angkat tangan, saya Rasulullah, dua dirham. Dah, dapatlah di dua dirham. Kata Rasulullah, satu dirham ini kau berikan untuk keluargamu, untuk ibumu berikan. Satu lagi ini kau beli kapak, kau beli tali. Jangan sampai aku lihat wajahmu seminggu. Pergi, cari sana, cari kayu-kayu, kumpulkan satu minggu jangan tampak wajahmu. Nanti setelah seminggu baru tampakkan lagi. Langsung dia pergi, dia beli kampak, dia bawa tali. Seminggu nggak nampak. Setelah seminggu dia cengar-cengir, senyum-senyum, dia goyang-goyangkan kantong yang dalamnya ada uang. Ini cara mengentaskan kemiskinan. Subhanallah. Sederhana sebenarnya, ikhwan rahimakumullah. Maka sebenarnya kita nggak masuk akal kalau ada yang nganggur, kecuali kalau dia tinggi kali apanya. Nggak mau dia yang Jualan nggak mau, pedagang nggak mau, ini malu, itu malu. Ini orang payah ini. Inilah namanya bagaimana cara mengatasi kemiskinan. Setiap orang harus berusaha. Ya. Berkata Syekh Salim Ibn Al-Hilali Fiqhul Hadith Al-Haddu ala ta'afufi anil mas'alah Wa tanazzuhi anha Anjuran untuk menjaga diri dari meminta-minta, menjauhkan diri daripada meminta-minta, sifat yang sangat tercela sekali. Yang kedua, al-hathu al-amali li tahsil rizq. Anjuran untuk bekerja untuk mendapatkan rezeki. Banyak yang nganggur nih gara-gara dia nggak mau kerja rendah dia mau ke, ke mau jabatan yang tinggi kerjaan yang gaji banyak dia udah punya S1 punya S2 punya S3 kerja kerja dia harus pilih-pilih ini nggak bisa itu nggak bisa sementara nggak ada kerjaan nganggur muskilah Al-hathu al-amali li tahsil rizq. Anjuran bekerja untuk mendapatkan rezeki. Yang ketiga, la tahillul mas'alatu ma'al qudrati 'alal 'amal wa kasbir rizqi bikaddil yamin wa 'arqil jabin. Tidak halal minta-minta selama dia masih mampu bekerja, berusaha mencari rezeki dengan hasil jerih keringatnya, dengan hasil perbuatan tangannya. Enggak boleh minta-minta. Ini agama yang begitu tinggi, ikhwan rahimakumullah. Dalam agama ini, kalau orang mengamalkan yang nggak ada hina, semuanya mulia. Menjadi orang-orang yang mulia. Tidaklah menjadi orang, tidaklah seorang itu menjadi hina ketika, kecuali karena dia tidak mengamalkan isi ajaran agama ini. Ya. Yang keempat, yang bagi ijhadun nafsi fi tahsil rizqil halal. Tidaklah seseorang berupaya bekerja walaupun dengan susah payah, bekerja keras demi mencari rezeki yang halal. Bawa kampak, pergi ke hutan, mengumpulkan kayu bakar, kerja berat. Ya, gali parit, ini kerja berat. Kuli bangunan, kerja berat. berusaha lah Yang penting anda tidak meminta-minta kepada orang. Semua orang mau kerja enak, semua orang mau gaji banyak, semua orang mau kedudukan yang tinggi, itu semua orang mau. Tetapi takdir tidak demikian. Tidak semua orang Allah berikan kemudahan seperti itu. Tidak semua orang Allah berikan yakni kesempatan menjadi eh, apa namanya? hartawan dan seterusnya. Pejabat, enggak semua orang. Beda-beda orang. Tetapi setiap orang mampu untuk menjaga kehormatan dirinya dengan cara bekerja, tidak bergantung kepada orang. Bekerjalah dengan supaya bekerja. Fa inna samaa la tumtiru dhahaban wala fiddah. Yang namanya langit tidak akan pernah menurunkan emas ataupun perak Nggak usah ditunggu-tunggu turun hujan dari langit dalam bentuk emas, nggak ada itu berusahalah, bekerjalah. Subhanallah. Semua bisa dibuat. Makanya kita katakan Umar itu jika lihat seorang nampak perawakan bagus, ya, penampilan oke. Okay. Kalau kata orang dia itu nganggur, seketika Umar itu hilang ketika itu pun. Ini enggak orang ini. Ini orang-orangan ini. Insya Allah di sini nggak ada yang nganggur kan? Insya Allah. Al-akhdhu bil asbab syuru'u fil 'amali la yunafi at-tawakkul 'ala Allah. Berusaha, berikhtiar, mencari sebab dalam bekerja, berupaya, ini tidak harus menghilangkan bentuk tawakal kepada Allah. Tawakal itu setelah antum berusaha berikhtiar, bukan tawakal nggak berusaha, nggak kerja pak, tawakal aja lah. Kalau anda kata hari ini ada rezeki Allah kirimnya itu. Ini bukan tawakal, ini namanya tawakul. Enggak nafkahnya anak istri, Pak adanya Tuhannya itu nanti diberi makan sama Tuhannya itu. Subhanallah. Menghilangkan fungsi akalnya. Allah telah mengatur segala macam perkara dengan hukum sebab akibat. Ya. Semuanya ada sebab ada akibat. Ada usaha, ada hasilnya. Enggak ada usaha, enggak ada hasilnya. Terkadang mereka tidak fair, memilah-milah. Coba taruhkan aja nasi itu, nggak usah nggak usah disentuh dengan tangan. Kalau memang Allah berikan kemudahan aku untuk kenyang-kenyangnya aku ini, nasi dibiarkan aja itu. Harus untuk makan aja orang harus bekerja, minimal dia menyuap dengan tangannya. Ya, Terkadang orang dengan apa namanya makan pun dia berkeringat menunjukkan itu kerja sungguh-sungguh kerja keras makan pun berkeringat dia. Subhanallah. Semua harus dibangun atas ikhtiar, sebab, akibat. Subhanallah. Maka bahaya orang ketika terjebak dalam paham ini. Oh, ini biasanya paham orang-orang sufi ini. Kalau antum baca kitab Talbis Iblis ketawa-ketawa antum melihat bodohnya orang-orang sufi yang menganggap tawakal dengan meninggalkan sebab. Ada yang pergi haji dia sengaja nggak bawa bekal. Kenapa? Bawa bekal ini berarti nggak tawakal kita bergantung dengan bekal. Nah, ini bodohnya mereka. Dan seterusnya. Jadi jangan pernah antum lihat ada orang mainnya di masjid, nggak lepas zikir, nggak lepas tasbih di tangannya. Kerjanya baca Quran, salat sunnah, baca Quran, salat sunnah. Jangan dianggap orang baik. Kalau anda kata dia punya tanggungan anak istri, nggak dia beri tanggungan, ya, dirinya pun nggak jelas, ya, untuk beli baju pun mengharap dari orang, makan pun beli belas kasih orang. Ini bukan orang Muslim yang baik. Ini orang Muslim salah dalam menjalankan agama. Ya. Menyelisihi agama yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Allah antum ingin semua orang seperti ini, semua orang di masjid kacau balau, nggak keluar keluar masjid, kacau. Dunia ini semuanya hancur. Enggak ada dokter, enggak ada petani, semua di masjid. Enggak ada orang di pasar. Binasa. Makanya harus diberikan porsinya kata Allah, "Fa idza salatu fantashiru fil Kalau salat sudah selesai, menyebar di bumi, cari karunia Allah Subhanahu wa taala. Ada orang menganggap kalau kita bekerja itu cinta dunia ini, ini karena jahilnya. Yang berikutnya bayanun lima yadkhulu 'ala as-sa'il min dhullis su'al wa huwa ar raddi idza lam yu'ta. Penjelasan mengenai kehinaan yang akan didapati oleh seorang yang minta-minta. Yakni kehinaan tersebut ketika dia ditolak apalagi dihardik Subhanallah. Namun sayangnya orang ketika mukanya udah tebal, dia nggak peduli. Itu yang mental banget pengemis. Ya, udah tebal mukanya ikhwan rahimakumullah. Datang ke rumah ke rumah, ada rumah ke rumah, nggak dikasih orang dia enteng aja biasa aja. Ah belum rezeki lagi. Enteng dia itu. Datang ke rumah tolong orang, maaf pak, dia nggak ada sama sekali berubah muka selalu enteng ah, biasa itu. Namanya aja rezeki. Udah hilang kehormatan dirinya datang naik-naik ke bos-bos minta-minta di terminal-terminal nggak diberi orang dia coba antum jangankan antum subhanallah kan minta kita datang sama orang utang aja nggak dikasih mungkin antum ya Allah hancuran bahaya kali minta utang nggak dikasih utang itu apalagi minta nggak dikasih tapi ini orang-orang berjiwa mulia kalau orang berjiwa hina udah tebal mukanya ya Nggak mempan itu. Antum bacakan nama dia ayat tentang ini semua hadis nggak berguna, nggak berguna itu semua. Udah kebal dia, udah enak dia. Nggak guna dibacakan di depan mereka, telinga mereka dengarkan. Ini ayat tentang ini nggak peduli dia itu. Kata patah Arab, Wama bima yitin ilam. Bangkai itu kalau udah jadi bangkai, nggak merasa ketika disayat. Udah jadi bangkai hatinya itu. nggak peduli lagi dia. Subhanallah. Nggak ada rasa malu. Ada yang kita kenal, yang kita ketahui, dia menafkahi anak, anaknya dengan minta-minta, ya bangun rumah hanya rukunya dengan minta-minta nyekolahkan anaknya perguruan tinggi dengan minta-minta Subhanallah. الله المستعان لا ينبغي احتقار العمل واستحياء والاستحياء منه walau kana yasiran saghiran la qimata lahu fi nadharin nas. Ini penting sekali. Enggak layak seorang menghina suatu profesi, suatu pekerjaan. Enggak layak seorang malu untuk melaksanakan suatu profesi, suatu pekerjaan. Walaupun nampaknya rendah, walaupun nampaknya enggak ada harga dalam pandangan mata manusia, enggak usah malu. Lebih baik lagi tukang sampah itu yang bergelimang dengan bau, ya, Tetapi dia enggak pernah minta-minta kepada orang daripada orang yang dia itu meminta-minta Subhanallah, apalagi pengemis-pengemis berdasi itu lebih dahsyat lagi. Pengemis berpangkat lebih ajab lagi kita. Allah musta'an. Baik, baca hadis berikutnya. Fadal. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب أحدكم حزمة على زهره خير له من أن يسأل أحدا فيؤتيه أو يمنعه متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب ahadukum hazmatan ala zahrihi khairun lah min an yas'ala ahada fayu'tiyahu aw yamna'ah muttafaqun alaih dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya dia berkata bersabda Rasulullah SAW lebih baik salah seorang kalian mengumpulkan kayu bakar dia ikat dia bawa di atas punggungnya lebih utama lebih baik baginya daripada meminta-minta kepada manusia kepada seorang mungkin diberi mungkin ditolak muttafaqun alaih subhanallah ini orang yang mulia ini bagaimana Ustaz jika dia buta nggak ada alasan buta banyak bisa orang buat tangannya satu putus Ustaz nggak ada alasan tangannya satu masih ada ya Masya Allah. Enggak ada alasan. Tangannya putus satu, nanti antum Masya Allah pergi ke Makkah, Madinah, nampak orang-orang negeri tangannya putus, ada yang tangannya segini putus segini, tak minta. Ini semua mental-mental hina ini. Yang menyeburkan mereka, yang buat mereka itu semangat, orang Indonesia, Malaysia, mereka paling banyak memberi itu. Dengan berbagai macam khurafat di negerinya, itu semua malaikat-malaikat, mereka minta jangan ditolak, beri orang Afghanistan, orang Pakistan, kemana datangnya? Kemah-kemah, tenda-tenda orang Indonesia. Coba minta sama orang sama bangsa mereka. Hmm. Tak mempan. Minta sama orang Mesir. Bisa. Ya. Ini menunjukkan bangsa ini, orang-orang Melayu ini dia begitu peduli, peka dalam masalah sosial. Tapi gara-gara itulah dari pintu itulah mereka banyak tertipu. Dari situ kita banyak tertipu datang jauh-jauh dari Kashmir. Ongkos dari Kashmir aja kemari berapa ongkosnya? Berapa banyak harus dihabiskan uang? Dari Pakistan, dari India, pejuang mujahid, mana nggak tahu kita. Ini semuanya salah, kawan. Kita jangan dukung mereka. Saya nggak anjurkan antum beri orang-orang tak sedekah itu di jalan-jalan di mana nggak usah. Datang ke rumah nggak usah antum beri. Bila perlu semua kita beritahukan orang. Yang minta sedekah jangan. Jangan diberi. Kecuali yang telah kita bahas kemarin. Ya. Kebakaran, banjir, kelaparan mereka. Boleh ketika itu. Yang kita terangkan kemarin. Yaitu pilot bangkrut dia. Terlilit utangnya, minta bantuan. Gak apa-apa ketika itu. طيب Baca hadis berikutnya. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان داود عليه السلام لا يأكل إلا من عمل يديه رواه البخاري وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان داود عليه السلام لا يأكل إلا من عمل يديه رواه البخاري سبحان الله dari Abu Hurairah dari Nabi SAW beliau bersabda adalah Daud alaihissalam dia tidak makan kecuali dengan jerih payahnya sendiri dari hasil pekerjaan sendiri Masya Allah ini Daud alaihissalam nabinya dia tapi dia makan dari hasil jerih payahnya sendiri Nabi Nabi Zakaria semua mereka adalah orang yang memiliki pekerjaan ya ada yang di tukang tukang apa namanya tukang batu, ada yang dia profesinya tukang kayu, pengembala. Yang penting ada pekerjaan, pedagang. Apalagi para dai mereka lebih wajib lagi untuk berusaha cari yakni profesi, pernah mencari kerjaan, cari usaha. Jangan bergantung dengan dengan dakwah, bergantung dengan apa namanya manusia tercemar dakwahnya Nggak berani dia mengatakan hak itu hak, takut dia. Takut nggak dipanggil, takut nggak diundang. Akhirnya dia akan mengikuti lagu manusia. Ya. Orang ke barat dia ke barat, orang ke timur dia ke timur. Akhirnya nggak ada manfaatnya. Banyak sekali kita, kita melihat banyak dai, banyak khutbah pencerah banyak. Tapi dampak daripada dakwah mereka itu mana yang kita lihat? Apakah dengannya umat berubah mentalnya menjadi orang-orang yang berjiwa besar? Enggak ada. Apakah umat berubah akidah hanya menjadi orang-orang yang bergantung hanya kepada Allah? Enggak ada kita lihat. Kecuali Allah rahmati saja. Mana berdaya-daya itu semua? Setiap Jumat tersebar seluruh Batamin, seluruh dunia, dunia kaum muslimin. Ya. Belum lagi tambah dengan peringatan-peringatan yang banyak. Mana hasilnya? Nggak ada hasilnya. Yang ada orang pulang ketawa, ke rumah lupa semua. Subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ittabi'u man la yas'alukum ajra wahum muhtadun. Ikuti orang-orang yang tidak pernah minta upah kepada kalian. Mereka adalah orang dapat petunjuk. Kalau dia udah pakai apa? Pakai apa namanya itu? Sekretaris. Kalau mau diundang, hubungi sekretaris. Berapa tarif boleh bayar? Sekian. Oh, nggak bisa. Tarif kami kayaknya di atas sekian. Yang ngundang masih masih kecil sekali bermantang ini. Nggak mau dia. Subhanallah. Pukulannya masjid raya. Masjid-masjid besar. Yang lebih sedih kok dia masjid besar rapat kecil. Lebih ajab lagi dia. Pulang mukanya masan. Payah ini. Masjid besar. Banyak orang kaya. Cuma segini. Ah, nggak usah lagi datang lah, Masya Allah. Wama as'alukum alaihi min ajr Wama ma ana minal mutakallifin. Kata Allah tentang seorang nabinya, aku nggak pernah minta upah daripada kalian. Dan aku bukan orang yang mutakallif, takalluf. Orang yang memaksakan diri. Subhanallah. Allahu Akbar. Dari situ akan mendapat orang hidayah petunjuk. Apalagi dia samakan dengan artis. Artis saja yang di atas kesesatan sekali main, sekali show 9 juta. Masa kita yang benar bawa agama, cita agama 900 ribu. Ah, nggak bisa lah. Subhanallah. Apalagi mengatakan kami kuliah itu berapa yang harus saya bayar? Ini dakwah ikhwan rahimakumullah. Bukan masalah antum kuliah itu sampai S4, berapa biaya yang antum keluarkan, bukan itu perkaranya. Subhanallah. Maka payah kita mencari keberkahan. Payah. Subhanallah. Berkata Syekh Salim Ibn Id Al-Hilali Hathun lil muslimi al amal Anjuran agar setiap muslim bekerja, berusaha, wa an yakuna rizquhu min kasbi hendaklah rezekinya dari hasil jadi payahnya sendiri wa sammati johdi dari hasil keringatnya kerja payahnya subhanallah yang kedua fadlul amal bil yad keutamaan bekerja dengan langsung daripada hasil yakni kerjaan tangannya sendiri Wa ma yubashiruhu syakhsu binafsihi muqaddamun ala ma yubashiruhu Sesuatu, seseorang yang langsung bekerja dengan hasil jerih payahnya, keringatnya, tangannya lebih utama daripada harus pakai perantara orang lain. Subhanallah. Maka rezeki-rezeki yang baik itu yang nggak payah-payah berbelit-belit. Ya, kesana kemari langsung seperti apa namanya petani nyongkol panen dia jual apalagi nelayan mancing dapat ikan dia jual tapi coba para pegawai itu bedet dulu rezekinya ini yang paling utama berdagang langsung dia produksi sesuatu ini semuanya adalah merupakan hal-hal yang utama. Daripada jadi makelar, ya dan seterusnya. Kemudian khussa Daud bidzikri lianna iqtisarahu fi aklihi ala ma ya'manuhu biyadihi lam yakun min al-hajah لأنه كان خليفة في الأرض كما قالت الله تعالى وإنما كما قال الله تعالى وإنما ابتغي الأكل من طريق الأفضل ولهذا أورده النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الاحتجاج لأن ذكر الشيء بدليله أوقع في النفس Kenapa Nabi menyebutkan tentang Nabi Daud? Kenapa dikhususkan menyebut Nabi Daud dalam perkara ini? Karena Nabi Daud dia itu makannya dari hasil jari tangannya sendiri, dari keringatnya, usahanya. Ya, padahal dia adalah khalifah ketika itu, penguasa ketika itu, jadi raja dia. Wa ataina Daud mulkan azim, maka berikan pada Daud kerajaan yang besar. Tapi dengan usahanya dia dapat dicari rezeki dia cari apa namanya apa namanya penghasilan daripada jadi payahnya sendiri itu yang lebih utama karena itulah Rasulullah sebutkan di sini dalam bentuk sebagai hajujja dalil lebih utama seorang itu bekerja dengan jadi keringat jadi payahnya sendiri dengan tidak bergantung kepada orang Yang berikutnya at-takassubu la yaqdahu fit tawakkul. Berusaha bekerja mencari nafkah itu tidak menghilangkan arti tawakal. Tadi telah kita bahas. Yang berikutnya al-ihtirafu lil amal la yushghilu 'anid da'wati wa la yulhi an talabil ilmi. Ini penting harus digaris bawahi. Orang sibuk bekerja mencari maisha, mencari nafkah. Jangan sampai membuat dia itu sibuk dengan nafkah akhirnya tinggalkan dakwah. Atau dia sibuk dengan mencari makan, cari nafkah, berbisnis, akhirnya lalai untuk menimba ilmu. Subhanallah. Ini yang garis bawah ini nih. Mana si bulan? Oti Ustaz. Minggu depan mana lagi dia? Oti juga Ustaz. Minggu sekali gimana lagi? Masih oti Ustaz. Nih, eh, udah berabe ini udah. Sibuk. Di mana dia? Di tokonya Ustaz. Lagi ramai orang kalau malam-malam gini. Jangan sampai lalai dari menimba ilmu karena sibuknya bekerja, lalai berdakwah. Mentang-mentang dia udah jadi pedagang besar, udah nggak sempat lagi untuk ngisi kajian. Mana Ustaz itu? Wah, sibuk dah sekarang. Banyak kali konsumen ini. Eh, banyak kali yang anggota-anggotanya, banyak kali kerjaannya. Subhanallah, bahaya hati-hati aja lah itu. Akhirnya lupa kita berdakwah, enggak ada lagi sempat untuk berdakwah. Udah kaya kali dia, dah lupa dia untuk ngaji. Sibuk aja dengan usahanya, hartanya. Ini ciri-ciri orang yang tidak diberikan taufik. Semakin berjaya dunianya, semakin jauh daripada ilmu, semakin jarang ngaji. Ini tanda-tanda yang Allah beri taufik kepada. Tinggal nunggu hancurnya aja lah itu. Tuhan Allah. Hati-hatilah Antum semua hati-hati minta kepada Allah petunjuk hidayah diberikan istiqomah. Hati kita berubah-ubah. Kita melihat silih berganti yang datang, yang rajin ngaji kemudian hilang, datang yang baru. Yang baru ini kemudian hilang lagi, datang lagi yang baru. Hati-hati jalan tuh. Terdengar si fulan, oh udah futur. Tinggalkan semua, apapun semua udah dia buat. Bang-bang semua dia buat. Dulu ngaji, usaha-usaha yang subuat, usaha haram semua dia buat. hati hati antum. Ini dampak daripada tidak ngaji tidak menimba ilmu lagi nggak ada yang menyeburkan hatinya ya nggak ada makanan bagi rohaninya kita dengan dunia pagi sore siang malam sibuk ikhwan dunia ini melalaikan materi itu melalaikan pekerjaan itu melalaikan kalau antum cari nggak akan ada habis-habisnya sampai 24 jam pun masih kurang kalau antum sibuk mencarinya Maka malam antum harus ngaji lah. Siang antum bekerja, malam ngaji. Cari kajian-kajian. Datangi majelis ilmu. Kalau udah siang bekerja, malam pun bekerja, kapan lagi antum belajar? Allah musta'an. Tayyib, iqra. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان زكريا عليه السلام نجارا رواه المسلم وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان زكريا عليه السلام نجارا رواه مسلم dari Abu Hurairah juga dari Rasul bahwasanya Rasulullah SAW bersabda adalah Zakaria seorang najaran tukang kayu rawahu Muslim Nabi Zakaria tukang kayu dia Nabi tukang kayu. Ada profesinya, dari situ dia makan. Gak ada orang makan dari para nabi itu makan daripada kenabiannya. Hei, eh, yang masuk ke dalam agama ini bayar sama saya sini. Gak ada. Seperti dalam tarikat-tarikat, ya, dalam kelompok-kelompok sempal yang ada bayat-bayatnya itu bayar lah itu. Mau masuk tarikat, sini saya bayar. Sini, masuk sini. Setiap satu kepala 50 ribu. Cash nggak boleh utang. Agama apa ini, ikhwan rahimakumullah? Dikutip semua, bayar. Saya pernah satu kampung saya ketahui itu. Ustadznya pagi sore siang malam ngajak orang untuk ikat tarikat, ikut ikut tarikat. Setiap yang ikut harus bayar 50 ribu. Yang enggak ikut macam-macam dicela segala macam lah enggak bagus agamamu enggak sempurna gini-gini. Semua bayar ke dia. Rumahnya mentereng, ke mobil segala macam. Kemudian dia kejar lagi ke depan kursi. Ini semua akan mengangkat dia kelak. Tujuannya pun lain kan. Dunia. Tapi dipoles dengan agama. Kalau orang nggak belajar di Allah tergadai agamanya, dunia pun tergadai. Jadi bodoh kita. Digiring orang kayak kerbau dicocok hidungnya. Bayar, bayar. Keluarkan, keluarkan. Bayar ke orang, bayar. Siapa yang bayar ke tangan? Saya bayar, bayar sini, sini bayar. Masya Allah. Maka mulia sekali agama, mulia sekali ilmu. Tidaklah tertipu itu kecuali orang-orang jahil saja. Untuk doa aja panggilkan jauh-jauh orang. Untuk doa. Panggilkan saya dari misalnya dari Inggris sana. Untuk doa dari Inggris. Saya hanya di Inggris tinggal. Aduh, Masya Allah. Siapa yang tinggal di Inggris? Apa nggak ada negeri-negeri kaum muslimin? Eh, saya kami dari Jerman ini. Di Jerman saya mau tinggalnya. Di mana belajarnya? Oh, dia nggak berbelajar langsung ilham. Antum takjub seperti begitu. Ya, Guru kami eh, tamatan Amerika, dokternya Chicago itu, profesor dokter dia. Di bidang apa? Agama. Di Amerika belajarnya. Pikir-pikir kita 50 kali untuk dengar perkataannya. Tapi karena orang nggak ngerti, oh ini dari Amerika ini, ini dari Rusia ini, Syekh kami ini dari Almania. Bangga Syekhnya dari Jerman. Malu seharusnya. Enggak ada para masyarakat tinggal negeri-negeri kufar. Enggak ada. Coba sebutkan siapa? Syekh bin Bas? Syekh Salih Fauzan? Syekh Mukbil? Siapa? Enggak ada. Kecuali syekh-syekh yang dari golongan tariqat. Ayah iya, itu memang Allah musta'an. Jadi Nabi Zakaria seorang najjar, seorang tukang kayu, bekerja dia. Subhanallah. Kata Syekh Salim, "Fadlul amal was sina'at." Iqtidaan bisulukil anbiya alaihi salam. Kutaman bekerja, keutamaan sinaat profesi ya, memiliki profesi tertentu mengikuti para nabi, ya, tukang kayu kah, tukang batu kah, ya. silahkan. Yang penting jangan jadi tukang tipu aja. Itu bahaya itu. Taib, iqra. وعن المقدام بن معدي يكرب رضي الله يكرب يكرب يكرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم teruskan عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أكل أحد طعاما قد خيرا من من أن من أن يأكل من أمل يده وإن نبي الله داود صلى الله عليه وسلم كان يأكل من أمل من أمل يده رواه البخاري وعن المقدام بن معد كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ma أكل ahadun ta'aman qattu khairan min an ya'kula min amali yadih wa inna nabiyallahi dauda kana ya'kulu min amali yadih rawal bukhari dari Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu dari Nabi وسلم beliau bersabda tidaklah seorang makan itu lebih baik kecuali dari hasil jerih payah tangannya dan sungguhnya Nabi Allah Daud dia makan dari hasil jerih payah tangannya Hadis dikatakan Bukhari rahimahullah taala. Kata Syekh Salim, "Atyabut ta'amu ahna'ul 'aish ma kana natijat sa'i." Selezat-lezat makanan yang dimakan oleh seorang senikmat-nikmat kehidupan yang dirasakan oleh seorang adalah hasil daripada jerih payahnya sendiri. Ya, Makanya para koruptor tuh nggak enak makan tuh. Kenapa? Bukan hanya jadi payah dia, makan nggak enak. Nggak berasa nikmat dia. Tapi orang yang dapat dengan usahanya, kerja kerasnya, keringatnya, makan tuh nikmat, lezat rasa alhamdulillah. Kadang-kadang dan nubi tumbuh, ikan nasi pun lezat dia rasakan. Orang-orang kaya itu ikan kakap merah, antum kebiru biru macam subhanallah makannya tiap hari seafood ya tes tahun sekali pun jarang kan bentar-bentar makan seafood tak enggak enak mereka enggak, merasa merasakan enak dia enggak mesin nikmat karena bukan dengan jeripayahnya uang-uang enggak jelasnya dia itu Wahakadha kanal anbiya. Begitulah para nabi. Waqad bayyana Allah subhanahu anna min ma'alimi manhajihim annahum kanu la yas'aluna an-nasa ajra. Dan Allah telah menjelaskan bagaimana sepak terjang para nabi, bagaimana manhaj mereka bahwasanya mereka tidak pernah minta orang upah. Kalau nabi minta upah, kita curiga itu nabi palsu lah itu dia udah. Jangan nabi palsu sekarang. Itu pengikut semua dia bodoh-bodohi supaya bayar sama dia uang. Ciri-ciri nabi palsu itu. Kadang dia nyebut nabi, kadang nggak nabi tapi pemimpin atau amir. Mirip-miripnya dia, beda nama aja. Dia ngaku sebagai nabi, cuma aja dia mengaku sebagai amir. Apa samanya? Sama-sama wajib kumpul uang. Berikan kepada amir. Kerja kalian tuh 10 persennya untuk amir. Saham amir 10 persen. Kalau semakin banyak, semakin bagus 20 persen. Ini amir-amir yang subhanallah makan harta masih dengan jalan yang batil. Kadang-kadang amir itu kayanya masya Allah. Rumah ke istana. Ya, yang dibawa yang bekerja tukang bakso lah dia macam-macam. Kasihan kita nih orangnya. Berkeringat keringat, keringat kuning keluar. Tiap bulan peningnya store Amir. Enak kali Amirnya ini. Apalagi Amir yang bisa diganti. Hak paten. Mati dia turun kepada anaknya. Mati lagi turun kepada anaknya. Kerajaan ini kawan. Islam nggak ada seperti itu. Ya. Itu kerajaan. Allah musta'an la wa la quwata illa billah. Semua mereka itu digiring karena kebodohan dalam agama. Maka antum kalau nggak belajar, Siap-siap aja nanti digiring orang nanti. Yakinlah. Digiring orang tak kemana-mana. Ada ngajak kalau berdoa ke tempat Syekh Fulan, kuburan dulu datang. Kita paket tur wisata religi ini ke kuburan Syekh Fulan berdoa. Kadang nanti mau berdoa aja harus datang lagi Syekh Alan dari jauh-jauh sana. Dari Sulawesi, dari Papan. Untuk doa aja. Di mana kalian tuh sudah ditetapkan lagi untuk zikir raja zikir. Bayar sampai juta-juta, nyiapkan tiket pesawat untuk zikir. Zikir bersama. La haula wala quwata illa billah. Di mana kalian tuh semua? Enggak bisa antum zikir sendiri. Subhanallah, alhamdulillah, ilallah, berlahalah, billah. Harus rame-rame pakai baju sama semua, putih-putih bajunya semua. Jangan dalamnya pun nggak boleh sama semua, merah-merah. Itu ciri-ciri kesesatan ikhwan. Dia punya tanda sendiri, simbol sendiri. Ahlu sunnah nggak ada simbolnya. Baju ahlu sunnah harus pakai gamis semua. Itu kesesatan. Semua peci harus putih semua kesesatan. Yang mau pakai peci putih silakan, merah silakan, hitam, semuanya ahlu sunnah. Kalau anda kata punya simbol sendiri, mau zikir matikan semua lampu, itu ahli bid'ah. Ya, Mau zikir aja harus satu batam tahu, satu batam datang, semua bermobil-mobil datang ke tempat zikir. Sambil antum jalan berzikir kepada Allah Subhanahu taala. Kecuali yang datang tuh Syekh Kabir. Ya, seperti Imam Bukhari datang kemari, ah. Datanglah kita dari mana-mana mengejar Imam Bukhari rahimahullah taala. Ya, atau para masyayikh kita datang kemari, Syekh Saleh Fauzan datang, itu dari mana-mana tuh upayakan datang itu mencari ilmunya itu. Untuk zikir perkara yang subhanallah tip orang gampang. Nabi itu nggak payah-payah jadi orang zikir. Nggak ada Nabi diundang untuk zikir. Diundang orang misalnya dari Madinah untuk zikir. Dari mana? Nggak ada. Rahimakumullah. Akhirnya dikeluarkan uang banyak. Habis uang kadang infak kaum muslimin. Infak itu yang diberat, orang infak untuk masjid. Itu infak disalahgunakan untuk halal seperti ini. Ngundang masjid dari fulan. Festival apa lagi? Festival apa? Tahap apa? Ya Allah, sayang kali uang kaum muslimin itu sia-sia semua. Manfaatnya enggak ada. Coba diundang ul orang alim, benar-benar alim. Bahas masalah riba ke, masalah apa lagi? Masalah tauhid. Baru itu kita datangi. Kalau seperti gini lecehlah kata orang Malaysia. Leceh lah datangin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأتوب إليه وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد نسأل الله التوفيق والهداية وأن يسددنا فيما نقول وفيما نعمل إنه ولي ولي ذلك والقادر عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ada yang bertanya? Ada sisa waktu 5 menit? Fadal. Fadal. السلام عليكم ورحمة الله